Jadi begini, tak Iku ora rasane dadi wong alim, ben rasane bingung. Oh men bingung utang iku ora iku bingung rasa sehat, paham Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir nopo ilmu, bingung mikir nopo. Andekan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu itu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, Kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra duwe, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku kelirune ning kono, kelirune ning kono. Paham nggih? Saja gak usah ngono, kiai sing koma dhewe adan dhewe. Paham ya ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Udune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih sakit sujud. Kedel piasan, yambaan. <laughs> Gus Pak kiai ra kendel, madep jenengane bareng wong akeh. Kedel kula. <laughs> Soale pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak ku bahagia kula. Piyambake bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk, berarti ganjaranane kata kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gede syukur nganggo dunyo, sing kiai cilik syukur nganggo sabar iku padha ini. Tapi masalahnya selama ini ger kiai cilik iku agar kiai kenal yo ya ngeluh tenan. gue aku ana kiai-kiai melarat tak gue percontohan badekne bagian Gue bisujud napa? Tapi tiap tak petu iku ya sambat. <laughs> Innalillahi wa inna Lah yo ya le babah tak sowani adu-adu kula kepengen ijazah jenengan kiat kiat sabar syukur dalam kondisi <laughs> seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. <laughs> Anak kula saniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. <laughs> Terus dia cerita anaknya kerja di Bekasi. Anak kula untung Bekasi guys. saya salat tuh kok boten mergo ora mangkel de bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku Tapi kalau ya contoh kiai suge mobilnya kata anak ya e rapati sholat, namen pacaran. Kemudian kulo nu nate badhe kundangan-kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat iku pas kenduren ada beberapa PNS cerita. Pas itu peristiwa ada peristiwa besar lah di Jakarta anak pejabat nabrak kecelakaan pas pacaran nabrak kecelakaan terus sebagian orang ngamati ya sedurunge kenduren iku itu iku Gus gara-gara anak pejabat suka sisane pacaran sungguh mobil mewah tabrakan akhirnya mata ini uang tak guyon ini. Pokoknya paling benar udah di pengamat, bener terus. Kok sakit ke? Luna ono lonte melarat nego niril sepur. uangnya ya nih gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Wong ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirannya medok. Terus yang bener kunti. Lonte melarat sebab itu di lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo suge. Terus rumusem sing bener pundi? Terus mikir. Terus dia ini mulai mikir, Gus pikirannya kiai bi ini ini kok beda ya ora beda. Coba bener aku ya <laughs> aku. artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya? Jangan melarang saja, tapi carikan solusi. Senangannya ada lanek ngono, angger lonte apa digusur alana, jangan hanya melarang tapi carikan solusi wah mata nopo. Lagi kiai kan gue solusi solusi deh ekonomi dhewe ra iso kabeh di sana yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat jadi londe alasannya ya demi melarat ya. Sing kok wong suga nakal sebabnya nakal ya mergo. Jadi ini mergo sugi. Kalau mulai lu nangis. Nangis. Napa niku Gusti dimaksud jenengan inal huda huda sebagai sebab di londo rau karek hidayah suka ya raja men melarat. orang yang jam. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukira Allah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora kaya saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Man idza ru'u Orang ketika dilihat, hanya orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah, ini pentingnya sing disebut Allah di terus bi jamalihil Terus kedua niki peringatan di kula jenengan. sajane coro syariat, coro hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalut dakwah. Yaitu mahalut dakwah. Ya sudah seperti itu Sah. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia, dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soan saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas NKRI ya. <laughs> Jabu ya gloyor. Nih kalau nu rapatir roh NKRI ya roh, pokoknya NKI harga mati ora roh, ora tau nawar. Pokoknya ora roh, pokoknya ora roh. Eh, tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa bisa, Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalut dakwah. Ini mahalut Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya Taiwan nono nggon sujud sampai ora apik endi. Ya apik ono. Wis baru ono santri kerja di Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saya ono sing nopo? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya nang akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea iku nangis tenan ora tau diku sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat nang masyaallah. Alhamdulillah ana cah keriting sujud ning kene. <laughs> Bojone ya seneng mergo saiki di penghasilan. <laughs> iku sing penting iku kan. Dadi <laughs> tapi ya ora usah rono kok mati tuwa. Jadi itu taunya taunya wong alim. Ya, jadi taunya wong alim wis pokoknya bisa ono santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali sholat ya cuma ya masuk ning Amerika kuliah ning Jerman jelali nopo sholat. Pikirannya pokoknya bumi bumi Amerika bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat yang paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora untuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kok kuliah di Jerman cek salat ta ora terus ya alhamdulillah. Padahal sekolahnya ra tau munggah. <laughs> Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan saya kira pati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'allim. Makanya ketika Nabi kanjeng Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'allim. Saya ini uang rapati roh ini ini kira. Mulanya Allah jelas ngendikan yang sawah min ibadil ulama. Sing di tenan mbek pangeran ya mau ulama. Wali-wali yo ya wedi tapi orang nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye yo, ya? mau klunak-kluno Yo wedi pangeran tapi udah gak gak apa gak jelimet <laughs> perhitungane mboten apa? Jelimet. Wah, kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas lah. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya gak pati ngamuan. Cara orang wong yang turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang didongakno kabeh. Nah, cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Dongakno menang kabeh dia cara. Nah, ngono tenang aja, didongakno kabeh. Tapi nak wali tenang itu ya dalah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi rong tahun mergo korupsi leren. Bariku bos ceritane piye? Kulan jare wali-wali, kemarin donga aku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes, <laughs> gak mutu kowe,